Ulaika huruf 22 isyarah Dalika daliku madalikum tilka tilku matilkum artinya itu Ulaika mereka itu Ulaika mereka itu Ulaika mereka itu Ala huruf satu bijari Bi dengan ka seperti ila untuk ila kepada ala di atas mindari fi di dalam andari hatta sehingga bitawarni ala di atas hudan bukan huruf pasti yang lainnya min huruf satu bijadi di dengan kau seperti lila untuk ila kepada Allah di atas mindari fi di dalam mandari hatta sehingga demi mindari Rabbi bukan huruf pasti yang lainnya Hum huruf 25 Him Huruf 25, Lomir. Wuhiri ya lelaki Umahimah mereka berdua Umhim mereka lelaki Haria wanita Umahimah mereka berdua Unahimah mereka wanita Kakakmu huwa kali mendelahi kita wanita Uma kalian berdua Kuna kalian wanita Iya ni aku nakam Iya ni aku nakam Iya ni aku nakam Iya ni aku um,